Mitra bisnis dalam tulisan di web quickyangi.com berjudul Platform Presiden 2014, Quickyangi mengindikasikan Amerika berada di belakang National Democratic Institute atau NDI, sebuah lembaga yang ikut campur tangan dalam proses amandemen konstitusi nasional UUD 45 hingga menjadi UUD 2002. Menurutnya, Amerika memang berkepentingan untuk menyebarluaskan model demokrasinya yang ekstra liberal agar dunia bisnis Amerika bisa leluasa masuk ke negara yang model demokrasinya sama. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, setelah kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apakah ini berarti NDI atau Lembaga Demokrasi Amerika lainnya sengaja diciptakan guna mengaduk-ngaduk dan memperkeruh kondisi politik dan tata negara di satu bangsa? Mungkin mereka tidak menganggap itu sebagai keruh. Mereka ingin mengaduk-aduk ini sampai menjadi demokrasi dengan nilai-nilai mereka. Dengan nilai-nilai mereka, lalu kemudian terserah dari dunia bisnis yang melihat celah-celah bahwa mereka lalu bisa uh, melakukan investasi yang sifatnya menyedot kekayaan alam kita, memanfaatkan buruh yang murah, memanfaatkan jumlah konsumen yang besar, lalu melakukan persaingan-persaingan yang walaupun sehat, tapi, tapi kan menjadi sehat. Persaingan sehat menjadi persaingan tidak sehat kalau dua pihak yang bersaing tidak kemampuannya luar biasa. Jadi Bapak melihat model demokrasi antara satu negara dengan negara lainnya pasti berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan ya Pak? Di mana-mana begitu terjadi demokratisasi, kalau kebetulan tidak klop, jadi satu sistem mau diterapkan dipaksakan kepada bangsa siapapun juga. Itu tidak bisa, tidak tidak klop yang mengatakan ini bukan saya lagi. Yang mengatakan ini orang-orang berdasarkan Francis Fukuyama, orang-orang yang ya yang diakui sebagai pakar-pakar hebat lah dalam bidang filosofi politik segala. Nah, seperti apa pernyataan dari Francis Oyama itu, Pak Kwi? Ya, dia mengatakan uh, bahwa bahwa itu tidak bisa dicangkokkan begitu saja. Nah, terus kemudian buku yang terbaru yang dinamakan How Asia Grows, dikarang oleh Joe Stadwell. Joe Stadwell itu adalah kepala bagian intelijensinya majalah ekonomis yang di Beijing. Dia juga mulai membahas berbagai negara-negara Asia yang liberal model Amerika dan yang uh, kekuasaannya disentralkan itu beda jauh. Pertumbuhan keadilannya beda jauh. Dia mempunyai angka-angka statistiknya. Buku itu baru beredar. Demikian Quick Yanggi. Beni Rahmadi, Pas FM.